mu'inah ala talabil ilm. Beberapa sebab yang membantu di dalam pencarian ilmu. Yang pertama yang sudah kita jelaskan kemarin adalah takwa Takwa berpengaruh besar kepada kualitas dan kuantitas ilmu kita. Berdasarkan firman Allah salah satunya terdapat dalam Al-Anfal 29 Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum Hai orang-orang yang beriman Apabila kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan furqan kepada kalian dan akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat ini menjelaskan apabila seseorang bertakwa Allah akan berikan tiga hal. Pertama furqan dan furqan yang dimaksud di sini ilmu. Allah akan berikan ilmu kepada orang itu. Maknanya orang yang bertakwa dengan ketakwaan yang dimilikinya, Allah akan mudahkan orang itu untuk memahami ilmu. Diberi semangat untuk giat dalam mencari ilmu, dicerdaskan, dikuatkan hafalannya oleh Allah Azza wa Jalla dan dimudahkan jalan-jalannya untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat bagi dirinya. Dan ini sesuai juga dengan firman Allah wattaqullah wa yu'allimukumullah dan bertakwalah kalian kepada Allah maka Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Kedua, wa yukaffir ankum sayiatikum. Kalau kamu bertakwa, kata Allah, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan dari dirimu dan yang ketiga, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah juga akan mengampuni dosa-dosamu. Maknanya, kalau kamu bertakwa, Allah akan berikan kepadamu hidayah dan kemudahan untuk bisa bertobat, beristighfar dengan tobat dan istighfar tersebut, maka Allah hapuskan kesalahan-kesalahan kalian, Allah ampuni juga dosa-dosa kalian. Dan ini menunjukkan bahwa takwa memiliki hubungan yang sangat erat dengan ilmu. Sehingga orang yang kadar ketakwaannya berkurang, kadar ketakwaannya itu sangat-sangat minim, dan minimnya kadar ketakwaan menggiring dia untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka kemaksiatannya itu akan menyebabkan dia mudah lupa terhadap ilmu-ilmu yang sudah dia hafal atau mungkin uh, daya analisanya yang tumpul dan kemampuan dia dalam memahami yang lambat. Itu karena apa? Karena kemaksiatan. Poin itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita lanjutkan kepada hal kedua faktor kedua yang bisa menyebabkan terbantunya kita dalam mencari ilmu adalah al-musabarah wal istimraru ala talabil ilm. Ulat dan kontinu dalam mencari ilmu. Setiap pencari ilmu harus mengerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk mempelajari ilmu Lalu bersabar dalam menghadapi atau mengalami seluruh penderitaan di atas keuletannya tersebut. Karena ilmu itu tidak datang sendiri dan ilmu tidak bisa diraih hanya dengan rileks saja, hanya dengan bersenda gurau semata-mata, hanya dengan ala kadarnya, hanya dengan sambil lalu semata-mata. Ilmu tidak bisa diraih dengan cara seperti itu. Tapi dengan kesungguh-sungguhan, dengan mengarungi samudra penderitaan, menderita secara fisik ataupun secara psikis. Secara fisik kita harus melek mata ketika orang-orang tertidur, menahan kantuk untuk membaca dan mempelajari. Secara fisik kelelahan kita umpama dengan cara pergi ke tempat yang jauh untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Secara fisik umpamanya kita harus menghafalkan apa yang harus kita memang hafalkan. Secara psihis penderitaan kita itu berupa umpamanya berbenturannya waktu mencari ilmu dengan hal-hal yang sebenarnya akan menyenangkan kita dengan harus meninggalkan waktu tidur, harus meninggalkan waktu untuk bermain, waktu untuk istirahat, waktu untuk bersenang-senang. Semuanya itu ditinggalkan demi untuk mempelajari ilmu. Dan itulah yang disebut dengan al-masyaqqah. Al-masyaqqah itu kesulitan atau penderitaan yang didapat dari suatu perjuangan, termasuk perjuangan mencari ilmu. Dan semua masyakoh itulah yang menghadirkan pahala yang besar dan berdugugurannya dosa-dosa dari diri kita. Kenapa demikian? Karena orang tersebut orang yang sedang berjalan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, saharallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Sedangkan kita tahu jalan menuju surga itu adalah jalan yang rumit dan terjal. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka, lalu Allah melihat eh, mengutus malaikat Jibril supaya melihat. Setelah malaikat Jibril melihat isi surga dan isi neraka, ketika melihat isi surga kata malaikat tidak ada seorang pun manusia yang mengetahui tentang keindahan surga kecuali mereka itu pasti pasti pasti berharap masuk ke dalamnya. Lalu Allah penuhi surga itu dengan al-makarih. Huffatil jannatu bil makarih. Makarih itu hal-hal yang tidak disukai. Hal-hal yang dibenci. Hal-hal yang kita segan untuk menghadapinya atau mengalaminya itu makari. Surga itu dipenuhi dengan makari, dengan hal-hal yang tidak disukai. Berupa apa? Ya berupa harus capek-capek ibadah, capek-capek beramal soleh, harus me me me me menjauhi hal-hal yang sebenarnya menyenangkan, menjauhi kemaksiatan, menjauhi hura-hura, itu semua makari, itu semua hal-hal yang tidak disukai oleh oleh manusia. Nah, ketika dipenuhi dengan makari lalu kata Allah hai Jibril lihat lagi itu surga ketika dilihat banyak makari kata malaikat Jibril aku khawatir tak ada seorang pun manusia yang mampu untuk memasukinya karena apa karena ternyata jalan menuju surga itu terjal Jalan menuju surga itu harus melewati beberapa hal yang makarih yang tidak disukai sehingga khawatir tidak ada manusia yang sanggup untuk menghadapinya. Jadi jalan menuju surga itu sekali lagi itu jalan yang terjal berliku banyak onak dan duri. Makanya siapapun orang yang berupaya untuk menggapai surga, dia akan mengalami penderitaan. Dia akan mengalami apa yang disebut dengan makari, hal-hal yang tidak disukai tadi. Nah, semua masyakah, semua penderitaan tadi, semua makarih tadi, itu yang melahirkan pahala dan akan menggugurkan banyak dosa dari dirinya. Oleh karena itulah, maka hendaklah setiap penuntut ilmu mengerahkan segenap kemampuannya dan bersabar di atas semua penderitaan yang akan dialaminya. Dia harus begadang pada malam hari hanya untuk belajar. Dia juga harus banyak membuang waktu-waktu untuk untuk hura-hura untuk bermainnya lalu dipakai untuk belajar dan menghafalkan beberapa pelajaran yang memang perlu dihafalkan. Para ulama salafus saleh memiliki pengalaman emas berharga yang sangat masyur di dalam mencari ilmu. Contoh umpamanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang oleh Ibnu Mas'ud disebut nikmat terjemahul Quran, sebaik-baik penafsir Al-Quran. Itu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas orang yang paling ahli dalam tafsir Al-Quran Sampai para sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali sering bertanya kepada Ibnu Abbas tentang tafsir, tentang faraid dan, dan tentang banyak hal. Karena Ibnu Abbas terkena dengan doa Rasul SAW kepada uh, bagi dia ketika mendoakan Allahumma faqihu fid din nu'alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan, fahamkan Ibnu Abbas ini tentang agama dan ajarkan kepada dia ilmu tafsir dan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah untuk Ibnu Abbas ini makbul sehingga jadilah Ibnu Abbas sebagai orang yang paling faqih paling faham tentang agama dan ahli dalam masalah tafsir ditanya oleh orang bima adraktal ilm dengan cara bagaimana engkau memperoleh ilmu maka dijawab bilisanin saul wa qalbin uqul wa badanin ghairu muawil Aku memperoleh ilmu dengan lisan yang selalu bertanya, dengan hati yang selalu berfikir, dan dengan badan yang tidak pernah merasakan rasa penat atau lelah ketika mencari ilmu. Masih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Kata Ibnu Abbas, "In kana la yablughunil haditha 'anir rajul 'anir rajul fa'atihi babahu wa huwa qail fa zatau wa fa zatu sadda ridai ala babihi tasfiru rihu ala alayya min turab fayakhruju fayaqul ya ibna ammi rasulillah ma ja'a bik ala arsalta ilayya fa'atik faqulu ana ahakku an atiyaka fa'as'aluhu anil hadis Salah satu pengalaman yang pernah dialami oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ada sampai berita kepadaku bahwa ada seseorang yang dia memiliki satu hadis yang aku tidak pernah mendengar hadis ini. Aku pun mendatanginya di rumahnya. Lalu di depan pintunya aku hamparkan selendangku. Lalu aku duduk. Lalu angin pun meniupkan pasir ke arah wajahku. Menunggu orang itu keluar. Ketika orang itu keluar, dia berkata, "Wahai anak paman Rasulullah." Ibnu Abbas disebut anak paman Rasulullah karena dia anak Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib adalah paman Rasul saw. Nah Abbas ini punya anak namanya Abdullah lalu disebut Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas adalah sepupu Nabi alaihi salatu wassalam. Wahai anak paman Rasulullah. Wahai sepupu Rasulullah. Apa yang membuatmu datang kepadaku? Kenapa engkau tidak mengutus seseorang untuk memanggilku, lalu aku akan datang kepadamu. Kenapa kamu datang sendiri dengan cara seperti ini? Apa kata Ibnu Abbas? Aku lebih berhak untuk mendatangimu Lalu aku bertanya kepada dia tentang hadis yang aku maksud kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lihat Ibnu Abbas seorang yang secara nasab sangat mulia karena ada hubungan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat besar, seorang ulama yang terkemuka pada zamannya di kalangan sahabat tapi beliau bertawadu kepada orang yang memiliki hanya satu hadis. Padahal hadis yang beliau miliki tentu saja jauh lebih banyak daripada yang dimiliki oleh orang itu. Tapi orang itu memiliki satu hadis yang tidak diketahui oleh Ibn Abbas. Lalu Ibn Abbas bertawadu dengan cara seperti itu kepada orang itu. Demikianlah seorang penuntut ilmu harus ulet, bersabar, untuk memperoleh ilmu. Kita pernah menceritakan bagaimana Imam ash shafii rahimahullahu taala ketika berkunjung kepada Imam Ahmad lalu bertamu lalu terjadi obrolan lalu menginap semalam itu di rumah Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i pada malam hari itu beliau tidak tidur dan tidak sholat malam. Karena apa? Karena diganti oleh memikirkan sebuah hadis yang tadi siangnya diobrolkan dengan Imam Ahmad tentang seseorang yang dijuluki dengan julukan Abu Umair oleh Rasul dan para sahabatnya dan dia memiliki peliharaan burung yang diberi nama Nughair. Lalu ketika Nabi SAW bertemu dengan Abu Umair, beliau bertanya, Ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair? Wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh si Nughair? Nah hadis yang pendek ini Hadis ini diriwayat oleh Imam Al-Bukhari Dalam kitabul adab Bab al-imbisot ilan nas Dengan sanad yang sahih Itu difikirkan semalaman oleh Al-Imam asy rahimahullah tanpa tidur juga tanpa salat semalaman dan beliau menyatakan wa badan an tafakkartu fi hadzal hadis fastambattu wa akhadtu minhu akthar min alfi faidah setelah aku pikirkan semalaman tentang hadis ini maka aku bisa beristimbat dan bisa mengambil lebih dari seribu pelajaran dari hadis ini. Kita bayangkan semalaman beliau tidak tidur, hanya apa? Hanya karena beliau itu memikirkan satu hadis ini saja. Semalaman tanpa tidur. Sehingga karena itulah wudhu beliau sejak isya sampai subuh itu tidak batal sama sekali sehingga pada waktu sholat subuh beliau terus pergi ke masjid tanpa berwudu kembali karena belum batalnya dari isya. Dan ini sering dilakukan oleh Imam Syafi'i sampai dalam riwayat lain Imam Syafi'i itu tidak pernah berwudu antara isya dengan apa namanya uh, subuh selama 40 tahunan. Karena apa? Karena beliau menunjukkan semalaman tidak tidur. Karena kalau tidur berarti batal wudhunya. Dan tidak batalnya dari Isa sampai subuh menunjukkan tidak tidur beliau. Imma dia sholat malam, imma dia itu memikirkan ilmu tentang hadis, tentang fiqih dan yang lain-lainnya yang menunjukkan bahwa Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang sudah belajar sejak kecil sejak usia 5 atau 6 tahun sampai wafatnya usia 51 tahun itu menunjukkan kesungguh-sungguhan di dalam mencari ilmu, memahaminya dan menjaga serta memeliharanya. Inilah keulatan yang beliau miliki sehingga beliau menjadi orang yang paling terkemuka pada zamannya dalam masalah ilmu. Berdasarkan hal itulah maka al-muthabarah atau keuletan dalam mencari ilmu merupakan hal yang sangat sangat sangat penting oleh karena itulah maka keuletan harus menjadi ciri khas dari seorang penuntut ilmu. Harus menjadi bagian yang tidak boleh terpisahkan dari seorang penuntut ilmu. Dari keuletan ini lahirlah pemahaman yang mendalam. Yang tadinya sebuah masalah atau sebuah disiplin ilmu sangat sulit untuk difahami dengan keuletan, kesabaran, kontinu terus-terusan maka hal yang sulit pun menjadi mudah. Saya pernah menceritakan bagaimana Al-Imam Al-Kisai rahimahullah seorang ulama besar di bidang nahu itu tadinya beliau itu seorang yang susah memahami ilmu nahu sebagaimana diceritakan oleh Syekh Al-Muthabir Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala beliau menceritakan kisah Imam Al-Kisai imam ahli Kufah dalam masalah nahu beliau Imam Al-Kisai itu belajar ilmu nahu tapi tidak bisa faham, tidak bisa mengerti. Nahu itu artinya gramatika bahasa Arab tata bahasa bahasa Arab. Nah, ketika beliau berputus asa karena ketidakmampuannya memahami nahu, ketika berpikir suatu hari Imam Al-Kisai menatap seekor semut yang sedang menggigit makanan dari bawah lalu dibawa ke atas, mau dibawa ke sarangnya yang ada di atap. Lalu dia naik tapi baru sejengkal perjalanan dia di atas dinding, dia terjatuh dengan makanannya. Jatuh ke bawah, lalu lepaslah makanannya. Makanannya itu kemudian digigit kembali, kemudian dibawa naik lagi, dapat dua jengkal. Dua jengkal kemudian dia jatuh lagi bangun lagi, naik lagi, dapat tiga jengkal terus begitu begitu ulet ini si si semut sampai berpuluh-puluh kali jatuh, bangun lagi, naik lagi, jatuh, bangun lagi, naik lagi, begitu dan begitu seterusnya sampai akhirnya dia berhasil sampai di sarangnya yang ada di langit-langit rumah tersebut. Seluruh yang dilakukan oleh si semut itu diperhatikan secara seksama oleh Alimah al Lalu Imam Al-Kisai berkomentar hadhin namlah thabarat hatta wasalatil ghayah. Ini si semut begitu ulet, begitu sabar, begitu uh, gigih sampai dia uh, sampai juga di tempat tujuan di sarangnya yang ada di atapnya. Lalu dari sini beliau mengambil pelajaran Apabila semut yang ulet begitu setelah mengalami kegagalan berpuluh-puluh kali tapi nggak pernah putus asa, bangkit lagi, mencoba lagi dan pada percobaan yang e, kesekian selalu lebih tinggi, selalu lebih tinggi, akhirnya sampai juga di tempat yang ditujunya. Kalau semut bisa begitu, kenapa saya tidak? Sejak saat itu Imam Al-Kisai kemudian timbul lagi semangatnya Lalu belajar lagi, belajar, belajar, belajar Akhirnya beliau menjadi imam di bidang Nahu Ini menunjukkan bahwa keuletan akan membawa keberhasilan Oleh karena itu ikhwan dan akhwat wa ayyakum Para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada apabila kita atau anda sekalian mau mempelajari suatu ilmu lalu nggak faham pada percobaan pertama coba lagi yang kedua ketiga keempat terus sampai lama-lama itu ilmu akan terfahami sedikit demi sedikit akhirnya kita akan memahaminya secara menyeluruh secara sepenuhnya ini dalam bahasa Sunda ada sebuah peribahasa cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Cikaracak itu air yang menetes setetes demi setetes. Ninggang batu artinya jatuh ke atas sebuah batu. Batu itu kan keras sedangkan air lembek sekali. Tidak ada yang lebih lembek daripada air. Tahu lembek enggak? Lembek. Lembek mana tahu dengan air? Lembek air. Kalau tahu dicelupkan ke air nyelup dia. Oleh karena itulah maka air yang demikian lembek menimpa batu yang demikian keras tapi kalau itu dilakukan secara terus menerus kontinu maka lama-lama batu yang demikian keras pun itu akan legok, akan berlubang, kalah. Coba lihat otak kita apakah sekeras batu? Tidak. Otak kita lembek banget. Tidak sekeras batu. Coba lihat ilmu apakah selembek air? Tidak. Ilmu itu tajam. Oleh karena itu, apabila otak kita dihantam terus dengan ilmu, maka lama-lama ilmu itu akan menyerap juga ke dalam otak kita dan terfahami oleh otak kita. Jadi, al-musabarah alias ulat kontinu terus menerus dalam mencari ilmu, tidak putus asa dan tidak mudah jenuh dan tidak mudah lelah. Begitu lelah istirahat sebentar, kemudian belajar lagi, jemu istirahat sebentar, dipalingkan ke arah lain, kembali lagi kepada ilmu, maka semua itu insya Allah akan menyebabkan otak kita menjadi terasah, kemudian tajam dan mampu untuk memahami ilmu-ilmu yang akan dipelajarinya setelah itu. Oleh karena itulah inilah yang kedua dari perkara yang harus dimiliki oleh setiap pencari ilmu agar mudah dalam memahami ilmu itu keuletan dan kesabaran serta kontinuitas terus-menerusnya kita di dalam mempelajari ilmu tersebut. Inilah yang kedua hal ketiga yang termasuk faktor penyebab mudahnya seorang penuntut ilmu dalam mempelajari ilmu adalah al-hifadz. Al-hifadz artinya memelihara. Ada beberapa cara pemeliharaan ini wajib dipelihara karena apa? Karena apabila tidak dipelihara, maka ilmu itu akan lepas kembali. Sebagaimana sebuah syair menyatakan al ilmu sayyidun wal kitabah qayyiduhu. Ilmu itu binatang buruan dan mencatatkannya adalah cara untuk mengikatnya qaid sududaka bil hibalil wathiqah maka ikat binatang buruanmu dengan tali yang kuat faminal hamaqah an tusayida ghazalah wa tatrukuha bainal khalaiq thaliqah termasuk kebodohan adalah engkau sudah menangkap binatang buruanmu lalu engkau lepas di hadapan banyak orang. Kabur dia tuh. Kabur lagi dia, lepas lagi dia. Akhirnya kita coba gigit jari lagi. Aduh, sudah dapat gitu ya. Akhirnya kok lepas lagi. Kenapa lepas lagi? Karena nggak diikat. Ilmu itu begitu. Ilmu ibarat binatang buruan yang apabila sudah dapat harus diikat. Kalau enggak ya bisa lepas lagi. Ada beberapa cara untuk mengikat memelihara ilmu. Pertama, dicatat. Dicatat dalam buku catatan. Mungkin suatu saat kita lupa, kita lihat lagi catatan itu. Itu pertama. Yang kedua adalah menghafalkannya. Kalau itu sesuatu yang harus dihafalkan. Dan perkara dan kaidah dasar biasanya adalah perkara yang memang harus dihafalkan. Kita dalam matematika mengenal ada yang disebut dengan raraban. Raraban itu kan perkalian gitu yang harus dihafalkan satu kali satu satu satu kali dua dua terus dua kali dua empat dua kali tiga enam dua kali empat delapan terus begitu pokoknya perkalian untuk satuan satu sampai sepuluh itu harus dihafal itu harus dihafalkan nah setelah yang dasar dihafalkan baru itu bisa dipakai untuk mengalikan yang lebih besar 56 kali 72 bagaimana kalikan aja 56 kali 72 itu berarti 6 kali 2 dulu berapa gitu kan 6 nah, kali 2 kita sudah hafal 12 gitu kan kalau itu belum hafal nggak bisa kita menjalankan itu nggak bisa kita cari jawaban hasil akhir dari perkalian tadi nah itu harus dihafalkan jadi pertama mencatatkannya, kedua menghafalkannya. Ketiga, cara memelihara ilmu adalah dengan cara diamalkan. Dengan cara diamalkan ilmu yang kita amalkan untuk pribadi kita Pertama semakin kuat tertanam Yang kedua nanti Allah akan menambah ilmu lain yang tadinya kita belum amalkan Yang tadinya belum kita ketahui Allah berfirman dalam surah Muhammad 19 Walladzina tadau zadahum huda wa taqwahum Kata Allah orang-orang yang mengambil petunjuk Mengambil petunjuk ihtadau artinya mengamalkan petunjuk itu, mengamalkan hidayah itu. Zadahum huda, Allah akan menambah hidayah lagi kepada orang itu. Watahum taqwahum dan Allah berikan kepada mereka ketakwaan mereka. Lihat surah Maryam 76 wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Allah akan menambah petunjuk kepada orang yang sudah mengamalkan petunjuk. Petunjuk yang awal yang yang awal diamalkan, Allah akan berikan petunjuk lain yang sebelumnya dia tidak tahu. Sehingga saya tidak tahu para pendengar radio Roja apa hadis ini sahih atau tidak. Tetapi isinya selaras dengan ayat yang tadi. Jadi nanti mohon jangan ditanya karena di situ riwayat siapa dan sahih atau tidak nanti akan saya cari dulu. Dikatakan lawan itu man amila ma ya'lamu Allahu ma lam ya'lam. Siapa orang yang mengamalkan apa yang sudah diketahuinya, maka Allah akan menambah kepada dia ilmu-ilmu yang belum diketahuinya. Oleh karena itu, maka setiap kali seorang manusia mengamalkan ilmunya, Allah akan menambahkan kepada dia hafalannya, pemahamannya, bahkan ilmu-ilmu barunya. Sebagaimana Allah berfirman, Zadahum huda, wa yazidullahu alladhinah tadau huda. Allah akan menambah petunjuk kepada orang yang sudah mengamalkan petunjuk. Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang sudah mengambil petunjuk lalu diamalkannya. Diamalkan untuk diri sendiri. Inilah cara yang ketiga untuk menghama, memelihara ilmu dan cara yang keempat adalah mendakwahkan atau mengajarkannya kepada orang lain dengan semakin diajarkan akan semakin kuat dan akan bertambah. Coba lihat ya, kita umpamanya belajar tentang suatu pelajaran. Ketika kita menjadi murid kok susah banget ya untuk menghafalkan itu. Tapi ketika kita sudah besar lalu kita akan mengajar dan sudah memahami ilmu itu, lalu kita akan mengajarkannya kembali kepada murid, kepada orang lain, maka kok begitu mudah. Karena apa? Karena si murid ketika dia belajar ilmu, dia targetnya hanya sekedar hafal sesaat. Sekedar untuk ujian. Sekedar untuk ujian, kemudian dia menghafal, Sesaat itu saja. Setelah ujian berlalu sudah dilupakan lagi. Itu target belajar seorang murid. Tapi coba target belajar seorang guru ketika dia akan mengajarkan suatu pelajaran, dia harus buka-buka dulu buku yang akan dia jelaskan kepada murid-muridnya dibuka kemudian dibaca. Setelah faham dia untuk fahamnya juga mungkin dibacanya berulang kali, bukan sekali dua kali, berku, berulang kali. Setelah faham, dia berpikir bagaimana cara menjelaskan hal ini kepada anak-anak. Difikir, dibulak-balik, dibeweng, diutahkan. Sampai dia menemukan cara yang pas untuk mengajarkannya. Itu juga dilakukan berulang kali. Lalu dia mencoba apa berakting di depan kaca mungkin pura-pura di depannya ada murid terus dia jelaskan di depan kaca tersebut tentang pelajaran tadi dijelaskan begini mungkin bila perlu direkam dengar lagi rekamannya bagus enggak kira-kira kata-katanya terfahami enggak oleh murid coba lihat nah setelah itu besoknya benar diajarkan ke muridnya Coba lihat berapa kali dia membaca ilmu itu dari buku tersebut. Kemudian berapa kali dia memikirkannya ketika menyampaikannya otomatis terulang lagi, terulang lagi. Dengan demikian semakin sering kita mengajarkannya, semakin mantap pengetahuan dan pemahaman kita tentang ilmu itu. Semakin terpelihara dalam diri-diri kita. Dan ini menunjukkan bahwa belajar yang paling efektif adalah mengajarkan ilmu tersebut. Semakin sering diajarkan, semakin mantap, semakin terpelihara, dan Allah akan memberikan kepada kita ilmu-ilmu baru yang tadinya belum kita miliki. Itulah empat cara memelihara ilmu. Pertama dicatat, kedua dihafalkan, ketiga diamalkan untuk diri sendiri, dan yang keempatnya diajarkan kepada orang lain. Inilah poin yang ketiga. Keempat dan ini poin yang terakhir adalah mulazamatul ulama. Bermula Bermulazamah kepada seorang ulama. Mulazamah artinya belajar secara khusus kontinu kepada ulama tertentu. Tidak berpindah-pindah. Saat ini belajar ke sini, besok untuk materi yang sama belajar ke yang lain begitu terus itu bukan mulazamah. Mulazamah kepada ulama yang sama dengan materi yang sama bersambung musalsal yang kontinu. Para penuntut ilmu wajib untuk meminta tolong kepada Allah Azza wa Jalla dalam hal belajar, kemudian setelah itu kepada orang yang berilmu. Seperti secara langsung hadir di majelis-majelisnya atau membaca kitab-kitab karangannya yang kemudian dia memahaminya dengan pemahaman yang jauh lebih mudah dibanding apabila menelaah kitab-kitabnya. Karena apabila menelaah kitabnya membutuhkan waktu yang panjang. Berbeda apabila langsung duduk dalam sebuah majelis. Kita bisa bertanya. Kalau buku kan kitab nggak bisa ditanya. Kita bisa bertanya dan si guru memiliki metodologi yang pas dalam mengajarkan ilmunya baik kurikulum ilmu yang yang akan diberikan ataupun metodologinya ketika menjelaskan ilmu tersebut. Oleh karena itulah para ulama di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menganjurkan belajarlah satu disiplin ilmu hanya kepada satu orang. Jangan berpindah-pindah karena dengan berpindah itu ada perubahan metodologi dan kurikulum. Nanti membingungkan. Tapi dengan umpamanya belajar di satu orang, terus sampai tuntas, sampai faham, sampai mengerti, baru setelah mengerti ketika belajar lagi kepada yang lain tidak akan membingungkan, malah akan semakin menambah kokoh dan menambah mendalam keilmuan yang dimilikinya. Terutama, terutama masalah fikih. Jangan belajar fikih ke banyak orang. Karena fikih adalah masailul mukhtalafah. Permasalahan yang diikhtilafkan di antara sama manusia, di antara sama ahli ilmu. Kalau belajar fikih ke sini begini, nanti ke yang lain belajar beda lagi, itu akan membingungkan dia. Berbeda dengan ilmu-ilmu dasar yang disepakati oleh para ulama. Ilmu nahu umpamanya disepakati, umpamanya ilmu musalahul hadis disepakati ilmu usulul fiqih eh, tidak banyak perbedaan tapi kalau masalah fiqih oh, itu perbedaannya sangat tajam sekali walhasil mulazamah kepada ulama termasuk cara yang sangat bagus untuk ditempuh oleh para penuntut ilmu agar bisa memahami ilmu secara lebih efektif dan efisien dari waktu yang dimilikinya. Inilah empat perkara yang lebih membantu para pencari ilmu dalam mencari ilmunya. Pertama ketakwaan, kedua musabarah atau keuletan dan ke kekontinuan dia di dalam mencari ilmu, keempat memelihara, ketiga memelihara dan keempat mulazamah dengan ulama. Demikianlah para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini cukup sampai di sini. Dan kita punya banyak waktu yang tersisa untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan baik lewat telepon ataupun SMS dipersilakan dengan nomor yang nanti akan dibacakan lagi. Untuk uh, memandu tanya jawab ini dipersilakan kepada Akhi Muzain Zain untuk uh, mengatur pembicaraan tentang eh, atau tanya jawab ini. Alhamdulillahirabbil dipersilakan Akhi Muzain. Ya. Jazakallah khairan. Terima kasih kepada Ustaz Abu Haidar yang atas materi yang sangat bermanfaat yang telah Ustaz sampaikan. Semoga kita semua bisa memahaminya dan mengamalkannya. Ikhwati iman azani Allah wa yakum seperti yang telah kami sampaikan, Anda bisa berpartisipasi langsung dengan kami di nomor 022 atau mengirimkan pertanyaan lewat SMS ke nomor 1476 dan mohon untuk mencantumkan nama dan lokasi Anda. Eh, yang pertama kali barangkali kita angkat pertanyaan dari pengirim SMS ini Ustaz. Iya. Tuh, belum buka. Uh, pertanyaan dari Ali di Ciamplas Cililin. Afwan Ustadz, kami tinggal di pelosok. Bagaimana cara kami menuntut ilmu yang kami peroleh hanya dari taklim biasa atau masjid dan ustadz dari tayangan televisi, sedangkan manhaj mereka berbeda. Bagaimana kami dalam bertolabul ilminya? Afwan barakallahu fiik. Iya, siapa barusan? Ali dari Ciamplas. Ali dari Ciamplas Cililin, tetangga atau dengan Selat Sauma ya. Iya, uh, Ali tadi tinggal di pelosok kalau bagi Cilacap bukan pelosok tetangga. Kalau di Bandung mungkin ya pelosok. Bagaimana cara menuntut ilmu? Apakah cukup hanya belajar dari TV, dari banyak radio, tapi manhajnya berbeda. Tapi untuk orang Cihamplas insya Allah bisa datang langsung ke Selacau gitu ya. Dekat kok nggak akan sampai setengah jam pakai motor, pakai angkot juga. Ada perjuangan yang harus dilakukan tadi ya, pengorbanan, waktu, tenaga, dan uang untuk ongkos PP 5000 wemah gitu tanya. Insya Allah itu akan ada pahala dari Allah Azza wa Jalla, dan Allah akan lipat gandakan balasannya dunia dan akhirat. Ah, adapun bagi yang tidak memungkinkan hadir di majelis-majelis taklim, pertama panteng saja terus Radio Roja. Insya Allah di dalamnya penuh ilmu yang dijelaskan oleh ustadz-ustadz uh, eh, dengan kapasitas ilmu yang insya Allah memadai. Umumnya lulusan-lulusan Madinah, Libya atau Mekah, Umul Qura atau yang lain-lainnya seperti dari Darul Hadis Yaman yang uh, mereka langsung belajar dari para ulama yang ada di sana sehingga itu bisa kita lihat kualitas dan kuantitas ilmunya dari pengajian-pengajian yang mereka jelaskan di Radio Roja ini. Coba bandingkan dengan umpamanya yang Anda lihat atau Anda dengar di radio-radio lain atau di TV-TV. Apalagi manhajnya yang berbeda. Nah, oleh karena itulah salah satu yang bisa dilakukan pantang aja terus radio Radio Roja ini. Yang kedua, bisa juga melalui umpamanya menyetel kaset atau CD baik eh, MP3 atau MP4 yang bisa disetel di rumah dengan tip atau dengan uh, flash disk uh, dengan uh, apa namanya uh, VCD atau yang sejenisnya. Yang itu insya Allah juga memberi manfaat. Keempat, bisa melalui internet dengan membuka situs-situs atau blog-blog orang-orang berilmu yang terpercaya manhajnya dan juga amanahnya serta keilmuannya. Kita bisa membuka blog-blog, satu blog aja dibuka nanti ada links yang bisa kita susul, bisa kita buka lagi ke blog-blog yang lainnya atau situs-situs lainnya yang akan bermanfaat bagi ikhwan yang memiliki internet di rumahnya. Dan sekarang ini internet sudah bukan barang baru, ke pelosok-pelosok juga sudah ada, di pegunungan juga sudah bisa gitu ya. Nah, atau bisa dibuka di YouTube dengan menuliskan mengetik umpama nama ustadz satu aja ustadz yang terpercaya nanti akan keluar ceramah-ceramahnya di YouTube dengan ada gambarnya sehingga tahu kita orangnya yang kayak bagaimana. Nah, nanti links yang ustad-ustad lain juga akan bermunculan di sana dan judul-judulnya juga ada bisa kita pilih judulnya apa, ustadnya siapa. Nanti kita tinggal klik, kita tinggal dengarkan, boleh juga kita download. Nah, itu bisa dilakukan pada zaman sekarang Eh, bagi orang-orang yang tidak memungkinkan untuk hadir di dalam majlis pengajian. Tapi sekali lagi berusahalah untuk langsung hadir dalam majlis pengajian walaupun majlis itu umpah disiarkan di radio tapi lebih utama untuk langsung hadir daripada hanya mendengarkan di radio. Demikian yang bisa dijelaskan kepada Ali di Cihamplas. Wallahu a'lam bishowab. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Ada penanya lewat telepon. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Pak? Sama Abu Khair Cimini. Iya, Ya, mangga silakan Abu Khair. Mudah-mudahan Ustaz sehat sekeluarga Ustaz. Amin amin. Terima kasih. Begini sudah yang mau saya tanyakan. Eh, usia kan udah tua lah gitu Ustaz. Apa masih bisa untuk menghafal-hafal ilmu yang sudah didapatkan Ustaz? Dan bagaimana caranya untuk bisa menghafal seperti Al-Quran gitu? Bagaimana Ustaz metode yang paling tepat untuk usia yang udah setua ini gitu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Pak Abu Khair di Cimindi Bertanya bagi yang sudah tua bagaimana cara belajarnya. Taib. Ketika Islam datang, banyak para sahabat yang usianya tua. Sudah usia 70 tahun lebih umpamanya. Tapi mereka tidak kendor dalam belajar ilmu, dalam menghafalkan Al-Qur'anul Karim yang diturunkan oleh Allah kepada eh, Nabi sallallahu melalui malaikat Jibril. Kemudian disebarkan oleh Nabi SAW dan mereka pun ikut menghafalkannya. Jadi usia tua bukan menjadi hambatan untuk menghafalkan dan belajar ilmu. Jadi orang para sahabat dahulu mereka mengenal Islam ketika usianya sudah tua banyak di, kalangan mereka, tapi mereka tetap e, tidak kalah oleh orang yang masih muda. Termasuk pada zaman sekarang di saat masa mudanya habis untuk hura-hura, tapi masa tuanya kemudian berujung dengan manis. Artinya Allah memberi hidayah sehingga muncul keinginan untuk mencari ilmu. Sehingga dalam majelis ilmu banyak orang-orang tua yang saya lihat umpah di majelis saya kakek-kakek yang sudah sudah putih rambutnya banyak yang usianya di atas 60 tahun, ada yang 70 tahun. Itu Umpamanya pengajiannya setengah lima itu asar sudah di masjid itu dengan jarak yang sangat jauh walaupun hujan selalu datang itu banyak yang seperti itu dan itu tidak menghalangi mereka untuk belajar ilmu walaupun belajarnya kepada orang yang jauh lebih muda seperti saya umpamanya jauh lebih muda dari bapak yang tadi tapi tidak ada rasa gengsi rasa malu untuk belajar kepada yang lebih muda dari usianya Gak apa-apa, hadirlah. Nah, bagaimana cara untuk yang mudah untuk menghafal Al-Qur'anul Karim? Uh, pertama, Bapak Abu Khair, semoga Allah memudahkan Bapak untuk memahami dan menghafalkan Al-Qur'an dan pelajaran-pelajaran penting bagi Bapak dan juga bagi seluruh pendengar di Roja. Pertama, keuletan tadi. Terus menghafal, terus menghafal, terus menghafal. Karena mungkin pertama kali menghafal susah. Seayat mungkin sehari, dua hari baru hafal. Seayat yang pendek. Tambah lagi. Nanti lama-lama insya Allah, ya lama-lama. Keulatan itu akan membuahkan hasil. Sehingga akan dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla untuk menghafalkan ayat-ayat berikutnya lebih mudah daripada pertama kali kita menghafal. Pertama kali memang pasti pasti akan mengalami kesulitan. Coba kita belajar kepada anak kecil ketika dia belajar berjalan. Itu kan kelihatannya sulit sekali. Lelengkah halu gitu ya baru e, berdiri sudah bro. amruk lagi tapi dia berdiri lagi amruk lagi lama-lama selangkah gitu ya amruk dua langkah amruk lama-lama dia beberapa langkah lama-lama dia bisa berlari lama-lama mah kalau sudah gede banget bisa jungkir bisa salto segala macam itu karena apa? Karena keuletan. Coba bayangkan kalau si anak ya karena kita kasihan, aduh baru selangkah dua langkah sudah, ah udah jangan jalan di papangku aja terus. Itu sampai lima tahun gempor terus nanti nggak bisa jalan-jalan. Biarkan dia belajar jatuh bangun, jatuh bangun berjalan, jatuh bangun berjalan, jatuh bangun berjalan. Begitu terus awalnya mengalami kesulitan tapi kalau diulang berulang-ulang kali lama-lama dia akan mahir sendiri. Begitu juga kita dengan menghafal, menghafal apapun, menghafal ayat, menghafal hadis, menghafal pelajaran, menghafal kaidah itu kalau dilakukan secara terus-menerus ya, insya Allah lama-lama kan bisa. Itu pertama. Kedua, Pak, jangan lupa bahwa kesulitan kita dalam belajar itu itu yang menghasilkan pahala dan menggugurkan dosa. Muhafal mutida dengan cara menghafal seperti itu menghasilkan pahala dan menggugurkan dosa dengan jumlah yang sangat besar. Keduanya, kalau umpamanya Bapak e, lebih bersemangat lagi, coba artinya juga. Ya, artinya se sekata demi sekata lihat terjemahannya, lihat terjemahannya. Lama-lama kosa kata kita, mufrodat kita, vocabulary kita itu akan bertambah. Kalau sudah bertambah lama-lama kita akan ngerti. Nah, kalau sudah mengerti ya, sudah mengerti itu lebih mudah bagi kita untuk menghafalkan ayat-ayat yang tadinya belum dihafalkan. Karena apa? Karena sudah mengerti oh ini artinya begini berarti mudah untuk menghafalkannya. Ketiga yang bisa membantu kita memudahkan menghafalkan ayat adalah mengerti nahunya, Pak, tata bahasa Arabnya dengan cara mengerti ilmu nahwa itu jauh lebih mudah lagi untuk menghafalkannya daripada tidak mengerti gitu ya. Nah, tapi di atas semua itu yang pertama tadi Pak keuletan, keuletan, keuletan, ulet-ulet. Walaupun pertama kali susah, teruslah diusahakan lama-lama insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai buah dari keuletan kita. Demikian Bapak Abu Khair di Cimindi, wallahu alam bisawab. Iya, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Kita berlanjut ke penanya selanjutnya di SMS, yakni Pak Hidayat di Cimahi. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kiat-kiat belajar bahasa Arab di tengah kesibukan bekerja dan berkeluarga? Sukron. Bagaimana kiat belajar bahasa Arab di tengah kesibukan keluarga? Iya, pertama bekerja dan keluarga ya. Kita memang harus menyisihkan waktu tertentu sehari sejam atau dua jam. Dan itu dilakukan secara kontinu, rutin, dan ulet tadi ya. Itu saja. Insya Allah dengan menyisihkan waktu, menyisihkan perhatian, menyisihkan pikiran, menyisihkan tenaga, bila perlu menyisihkan biaya, ya kita insya Allah akan Eh, lama-lama akan memahami, memahami nahu dari yang kita sedang pelajari tersebut. Itu pertama, menyisihkan waktu. Yang kedua, guru dan metodologi yang ditetapkan diterapkan oleh guru juga sangat-sangat sangat berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya kita dalam memahami nahu. Ada guru yang pintar sekali dalam nahunya. Materinya dia kuasai, tapi dia kurang mampu memberikan menerangkan itu kepada murid. Akhirnya membuat murid itu bingung. Tidak paham tentang apa yang dijelaskan. Mungkin terlalu tinggi penjelasannya. Ada lagi seorang yang materi dari apa yang akan diajarkannya itu dia bisa tetapi tidak begitu mendalam, tapi dia punya metodologi yang bagus untuk menjelaskan itu kepada murid. Dan akhirnya si murid secara mudah memahami itu. Nah, oleh karena itulah maka memang kita harus juga mencari guru yang pengalaman dan memiliki metodologi yang mudah untuk memahami ilmu yang diajarkannya. Tidak kesembarang guru gitu ya. Cari guru yang pas. Cari guru yang bagus metode mengajarnya. Ini yang kedua selain menyisihkan waktu yang tadi. Yang ketiga, untuk bisa mudah bahasa, mempelajari bahasa Arab, ingat bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Qur'anul Karim. Bahasa yang menjadi pengantar pokok dari syariat ajaran Islam ini. Orang yang memahaminya berarti orang itu sudah diberi kebaikan yang banyak dan diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi bahasa Arab itu hidayah Allah. Siapa yang memahaminya, orang itu sudah diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka untuk memperoleh hidayah dari Allah Azza wa Jalla terhadap bahasa Arab maka lakukan apa yang umumnya dilakukan agar memperoleh hidayah. Tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, jauhi kemaksiatan. Kemudian banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan kita. Sesering mungkin saja. Insya Allah itu juga membantu kita dengan bantuan yang sangat besar untuk mudah memahami ilmu nahu. Nah, setelah itu nanti kita juga harus memiliki jadwal rutin juga untuk memfollow up ya atau menindaklanjuti pelajaran kita dengan cara praktek baca kitab dan seterusnya kepada seorang guru yang bisa membimbing kita. Demikian kepada Bapak yang di Cimahi tadi wallahu alam bisawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Eh, sekali lagi kepada para pendengar Radio Roja yang akan bertanya lewat telepon, di telepon saja di 022 868 62637 022 868 62637 atau di SMS 081 1227 1476 Uh, sudah banyak SMS yang masuk Ustaz dan eh, saya baca pertanyaannya sangat berbobot sekali dari SMS-SMS yang sudah masuk. Uh, ah, SMS selanjutnya sebelum ada penelpon yang masuk uh, dari tidak ada nama di 087 82 825 47 sekian sekian sekian. Assalamualaikum Pak Ustadz, Barokallahu Fik, Sarang Salman di oh ada, Sarang Salman di Cijerah. Upami Syekh Muhammad Abduh kumaha kalabat ahli sunnah sanes. Syekh Muhammad Abduh kalau kita membaca buku karangannya seperti umpamanya Almanar dari eh, apa namanya surat Al-Fatihah sampai An-Nisa ketika dia masih hidup. Karena selanjutnya diteruskan oleh Syekh Muhammad rasul Ridha. Uh, juga ada buku Tauhid, kitab Tauhid Sunan Syekh Muhammad Amduh maka Syekh Muhammad Abduh dikategorikan sebagai orang yang berpikiran neo Mu'tazilah. Dan beliau sendiri mengakui itu bukan kata saya. Dari buku-bukunya, ya. Oleh karena itulah maka di pelajaran-pelajaran ilmu tauhid atau teologi Islam atau ilmu kalam di perguruan tinggi perguruan Islam seperti di UIN kalau dulu nyanyiin uh, ketika mempelajari ilmu tauhid atau teologi Islam atau ilmu kalam, di sana dipelajari beberapa aliran pemikiran di bidang tauhid di kalangan kaum muslimin dan Syekh Muhammad Abduh dikategorikan sebagai kelompok atau aliran pemikiran tersendiri yang disebut dengan pola pemikiran Syekh Muhammad Abduh yang berbeda tapi punya kesamaan dengan Mu'tazilah sehingga orang itu dia disebut sebagai neo Mu'tazilah. Nah, akan tapi muridnya Syekh Muhammad Rashid Ridha yang belajar kepada Syekh Muhammad Amdu itu memiliki pemikiran yang jauh berbeda dengan gurunya sehingga kita bisa lihat di dalam tafsir Al-Manar perbedaan yang mencolok sejak mulai ayat uh, surah Al-Fatihah sampai An-Nisa yang disun oleh Syekh Muhammad Abdu kemudian dari Al-Maidah sampai seterusnya oleh Syekh Muhammad Rasyadur Itu, itu sesu, apa pemikiran akidahnya jauh sangat berbeda sekali berdasarkan hal itulah maka kalau umpamanya orang mengait-ngaitkan uh, dakwah salafiyah yang kemudian dirurut kesahnanya berkaitan dengan Syekh Muhammad Abdul Syekh Muhammad apa Jamaluddin Al Afghani itu uh, tidak tidak selaras sama sekali ya karena perbedaan akidahnya yang sangat berbeda bahwa uh, Syekh Muhammad Abdu tidak selaras akidahnya dengan akidah salafus soleh karena beliau Mu'tazilah neo Mu'tazilah dan Jamal bin Al-Afghani malah eh, berakidah Syiah, tetapi ini yang kurang terungkap oleh kalangan kaum muslimin dari aspek akidahnya. Oleh karena itulah maka kalau ditanya bagaimana pandangan ulama ahlus sunnah tentang Syekh Muhammad Abduh eh, bisa dibaca dari kitab-kitab karangan beliau yang menunjukkan akidahnya itu selaras dengan akidah Mu'tazilah bahkan lebih ekstrim daripada Mu'tazilah sehingga disebut sebagai akidah yang neo Mu'tazilah. Wallahu a'lam bisawab iya, syukran jazakallah Ustaz atas jawabannya. Uh, ke pengirim SMS selanjutnya dari Umu Abdullah di Kiara Condong. Assalamualaikum Ustadz Ana minta nasihat agar supaya ilmu yang Ana dapat tidak mudah lupa dan, dan nyerap di hati Mohon kiat-kiat dan doa Ustadz Umu Abdillah di Kiara Condong ya Iya Yang tadi itu kiat agar tidak lupa ya Empat poin Catat pelajaran-pelajaran tersebut hafalkan sesering mungkin dalam pikiran kita, amalkan, kemudian ajarkan. Tadi jelas itu empat kiat memelihara ilmu yang sudah kita miliki. Nah, selebihnya ya doa doa jangan lupakan agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan hafalan kita dan memelihara ilmu kita dalam diri kita. Semoga Ummu Abdillah ya dikuatkan oleh Allah hafalannya juga kita semua para pendengar Radio Roja sehingga kita bisa menambah dan menambah ilmu-ilmu yang kita miliki demi kebaikan kita dunia akhirat. Wallahu a'lam. Ya, syukran jazakallahu Ustaz. Kami masih menunggu dari penelpon yang akan bertanya lewat telepon. Eh, sementara kita bacakan terus ke eh, pertanyaan lewat SMS Ustaz. Dari Umu Raihan di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Pak Ustaz. Di lingkungan saya masih banyak acara yasinan dan marhabaan. Bolehkah mendatanginya dengan niat menghargai undangan dan membaca Al-Quran saja. Dan bolehkah kita belajar Al-Quran kepada orang yang kurang fasih, yaitu mengutamakan nada atau lagam, walaupun tajwid dan makhrajnya masih banyak yang salah, yang mengajarnya ikhwan. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Iya, Umur Raihan di Bandung. Dua pertanyaan. Bagaimana kalau umpamanya di masjid dekat rumah kita diadakan acara-acara yang tidak disunnahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, tidak diajarkan dan mengadakannya adalah e, berarti mengamalkan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Boleh nggak kita hadir? Ya Al-Qur'an dan hadis yang saya menegaskan tidak boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala taqudu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin ghairi." Jangan kalian duduk-duduk bersama-sama mereka sampai mereka mengalihkan isi majelis itu kepada masalah yang lainnya yang bukan berupa kebidahan. Kalau umpamanya uh, kalian lupa setelah peringatan ini ya Uh, maka kalian tetap tetap duduk di sana kalian termasuk orang-orang zalim itu ayat yang melarang kita untuk duduk-duduk bersama mereka dalam acara-acara kebidahan yang mereka ada-adakan. Jadi tidak boleh sama sekali. Nah, terus bagaimana kalau niatnya itu umpamanya untuk menjaga ukhuwah dan seterusnya. Untuk menghargai. Pertama, yang harus dihargai itu sesuatu yang hak yang benar. Sobat sekarang umpamanya kita diundang kepada majelis yang di sana ada minum-minuman keras. Apakah kita akan hadir hanya karena dengan alasan menghargai? Tidak boleh. Itu maksiat. Dan bid'ah di atas maksiat. Kadar keharaman bid'ah di atas kemaksiatan. Oleh karena itu, kalau di dalam majelis maksiat saja kita tidak boleh hadir, apalagi majelis kebid'ahan. Oleh karena itulah, maka tidak boleh sekalipun dengan alasan bagus. Al-ghayah la tubarirul wasilah. Tujuan itu niat yang bagus tidak menghalalkan segala cara karena niatnya bagus caranya boleh enggak niat yang bagus harus dilakukan dengan cara yang bagus juga oleh karena itulah maka tidak boleh dengan niat apapun kita hadir di sana, tapi imbangi hal itu dengan kemuliaan akhlak kita di bidang yang lainnya dengan dalam hal cara bertetangga, cara umpamanya berinteraksi, bergaul. Kita tunjukkan sebagai orang yang seorang muslim yang peduli, perhatian, ramah, dermawan kepada sesama manusia. Sehingga tetangga kita seluruhnya menilai kita ini sebagai orang yang sangat-sangat sosial, sangat supel dan ramah ketika bergaul dengan tetangga, perhatian kepada tetangga, ketika ada tetangga sakit, ada tetangga yang kesulitan, kita lah orang yang pertama kali untuk menganunya, apa namanya? Uh, memperhatikannya, membantunya, menolongnya. Nah, kalau kita sudah dikenal sebagai orang yang dermawan, orang yang sosial, orang yang perhatian, orang yang ramah, lalu kita diundang lalu nggak hadir, saya yakin mereka nggak akan menuduh wah nggak kompak, nggak guyub, nggak perhatian, nggak, karena kita sudah di luar itu kita tunjukkan sebagai orang yang sangat-sangat peduli dan perhatian. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, boleh nggak kita belajar tentahsin atau cara membaca Al-Quran yang bagus kepada seseorang yang bacanya bagus tapi tajwid makhrajnya keliru. Ya, tentu saja kalau tajwid makhrajnya keliru, pada tajwid makhraj itulah inti dari bacaan. Maka hanya sekedar lagu nggak boleh kita belajar. Kita hanya boleh belajar tajwid dan makhraj saja. Adapun lagunya, nggak boleh kita meniru-niru lagu lagam orang lain. Kenapa? Itu punya karakteristik tersendiri. Suara kita itu belum tentu pas untuk mengikuti lagu orang lain. Nanti lagu itu akan menyusul dengan sendirinya muncul sesuai dengan karakteristik kita di saat kita sering membacanya sering baca berulang-ulang, nanti lagu itu akan ketemu sendiri. Yang sesuai dengan suara kita dan karakteristik kita. Jadi indahnya sebuah lagu yang dilagukan oleh orang lain ketika kita menirunya belum tentu seindah itu. Nah kita memiliki lagu yang indah sesuai dengan karakteristik kita dan kekhasan suara kita kalau kita sendiri sering eh, membaca Al-Quran, sering sampai lancar banget, lalu kita baca, nanti lagu itu insya Allah ketemu sendiri. Ya. Nah, oleh karena itu, pertama, pelajari tajwid dan makhraj yang benar, lagu akan ketemu sendiri. Bukan, nggak pedulah tajwid dan makhrajnya, mau salah, mau benar, yang penting lagunya bagus. Nggak mungkin lagu bagus kalau tajwid makhraj salah, keliru. Nanti orang itu akan mengejar lagu walaupun melabrak kaidah kaidah dari tajwid gitu ya. Nah, apalagi belajarnya ke laki-laki pada umur Raihan adalah wanita. Nanti tajwid itu harus anu loh, harus melihat mulutnya, harus melihat lidahnya, harus melihat giginya. Nggak bisa umpamanya hanya sekedar mendengar tanpa melihat, nggak bisa. Dan itu nggak mungkin dilakukan antara laki-laki dengan wanita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran jazakallah eh, Ustaz atas jawabannya. Iya. Uh, selanjutnya ada penanya di telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa di mana Pak? Dari Panjang di Raja Wali. Panjang Raja Wali, mangga Panjang. Oh nanya Pak, eh, ini kalau udah pakai air sedikit, uh, nggak sholatnya kita gitu, pakai air semangkok dan nggak kuat gitu turun tangga atau naik tangga ke airnya. Yang kedua Pak, ini kayak saya kan nggak puasa dua tahun ini masih sakit belum bisa bayar video belum bisa bayar pakai puasa kondisinya lemah uh, saya makan sehari-hari hasil dari pemberian orang apa uh, saya masih kena video atau gimana gitu gitu aja pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Pak Enjang di Raja Wali Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran, ketabahan, keistiqomahan kepada panjang. Semoga juga penyakit yang diderita segera disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Insya Allah penyakit yang diderita panjang itu melahirkan penghapusan dosa ya dosa-dosa berguguran tanpa harus taubat dari dosa tersebut dan pahala kesabaran juga insya Allah limpahkan dan karena itulah insya Allah derajat panjang ditinggikan oleh Allah Azza wa Jalla semoga juga keluarganya diberi kesabaran dan ketabahan dan tetap memberikan perhatian dan kasih sayang dalam merawat panjangnya uh, eh, panjang dua tahun tidak bisa saum Ramadan karena sakit, tidak bisa juga membayar mengkodok karena sakit, tapi juga untuk bayar fidyah juga tidak bisa karena ketidakmampuan untuk mencari rezeki karena kondisi yang sakit. Selama ini juga untuk makan juga mengandalkan pemberian orang gitu ya. Mudah-mudahan diantara para pendengar Radio Roja ada yang memberikan kepedulian Eh, bagaimana tentang saumnya? Taib. Kalau seluruh yang Allah wajibkan tidak mampu untuk dilakukan saum tidak mampu mengkodok juga belum mampu bayar fidyah juga nggak mampu maka terkena dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wusaha Allah tidak akan membebani suatu kewajiban kepada seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya Maknanya kalau dia tidak mampu ya terlepas dia dari kewajiban itu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Kalau hal yang di luar kemampuan kalian berarti lepaslah dia dari kewajiban. Jadi suatu kewajiban yang tidak mampu dilakukan maka kewajiban itu gugur dari orang itu. Umpamanya haji, haji harus ada kemampuan uang maka di saat orang nggak punya uang untuk haji gugur kewajiban itu dari diri dia. Tapi nanti suatu saat mampu maka wajib lagi dia terkena dengan kewajiban gitu. Demikian juga saum wajib tapi kalau nggak mampu gugur dia. Tapi harus mengqadha. Tapi mengqadha juga nggak mampu gugur dia. Tapi harus membayar fidyah. Bayar fidyah juga nggak mampu maka gugurlah kewajiban membayar fidyah tersebut ya. Sebagaimana ketika ada seorang sahabat Ya Rasulullah halaktu Wahai Rasulullah aku binasa Lalu Nabi bertanya Ma'ahlakaka apa yang binasakanmu Kata dia Saya mendatangi istri saya di saat saya sedang saum Saum Ramadan Dia menggauli istrinya Lalu kata Nabi SAW Mampukah kamu untuk saum dua, dua bulan berturut-turut Kata orang itu tidak Mampukah kamu untuk memberi makan Kepada fakir miskin sebanyak 60 orang dia bilang tidak mampu. Nabi SAW lalu masuk ke dalam rumahnya Lalu keluar lagi membawa kantung kurma Nih sodakohkan kepada orang yang lebih miskin daripada kamu Orang itu menyatakan Ya Rasulullah tidak ada yang lebih miskin daripada saya Saya orang termiskin Sambil tertawa Nabi SAW menyatakan Kalau begitu sodakohkan ini kepada keluargamu Nah ini gugur semua kewajiban atas orang itu ya saum 60 hari gugur uh, memberi fakir miskin makan 60 orang gugur karena nggak mampu akhirnya malah dia mendapatkan sekantung kurma dari Nabi alaihi salatu wasallam oleh karena itu, kalau panjang sampai sekarang belum mampu som Ramadan, belum mampu mengkodoh, belum mampu membayar fidyah, sudah semua itu gugur kewajiban dari panjang karena ketidakmampuan. Tapi kalau suatu saat ya sembuh lagi disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka muncul lagi kewajiban tersebut dan harus dibayar baik dengan kodoh ataupun dengan bayar fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan keduanya Ustaz, yang wudhu dengan air Ah, bagaimana dengan wudhu memakai air yang sedikit? ah, Nabi SAW karena Rasul SAW yatawaddau muddan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memakai air dengan eh, berwudu dengan air yang banyak satu mud. Satu mud itu kira-kira satu gayung gitu ya. Nah, itu bisa dipakai untuk berwudu ya dengan cara yang dicontohkan oleh Rasul SAW sebagaimana yang dipraktikkan oleh Utsman bin Affan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari da'a Utsman biwadu'in Utsman mem mem meminta air untuk berwudu Kemudian diberi setelah itu beliau membasuh tangannya tiga kali sampai pergelangan lalu dimasukkan kedua tangannya ke bejana lalu berkumur-kumur dan seterusnya Nah itu menunjukkan bahwa itu cukup satu gayung tersebut. Dan mengobok ya eh, bejana yang berisi air itu dilakukan oleh Uthman lalu Uthman menyatakan demikianlah cara berwudu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berarti Nabi juga begitu menunjukkan mengobok ya air untuk berwudu di itu dibolehkan karena Nabi begitu Uthman begitu dan itulah yang dicontohkan berbeda dengan orang zaman sekarang yang menyatakan oh itu mustamal dong nah, kalau mustamal berarti Nabi nggak nggak sah dong wudunya ya, kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ibadah bukan ngarang-ngarang ketentuan sendiri dalam hal wudhu atau ibadah apapun. Jadi satu cidukan itu cukup ya asal memenuhi eh, seluruh anggota-anggota wudhu yang dibasuh ya. Jadi sah insya Allah panjang. Wallahu a'lam bishowab. Sekarang jazakallah Ustaz atas ya. jawabannya. Kita kembali angkat telepon dari penanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa di mana Pak? Dari di banyak itu di di Sinar Mukti. Sinar. Mangga, mangga Pak. Eh, uh, gini Ustaz, saya mau nanya. Uh, saya pernah baca itu dalam satu hadis bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah sholat taraweh lebih dari sebelas rakaat. Iya. Nah, uh, berhubung saya mengacu hadis itu, di lingkungan saya itu tarawihnya 23 jadi eh, saya melaksanakan sholat tarawih itu di rumah itu gimana tuh Ustaz terima kasih eh, Iya. Jawabannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainuddin di Sinar Mukti. Beliau membaca hadis dan hadis itu sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mazada Rasul sallallahu alaihi wasallam ala ihda athar raqat fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat melebihi 11 rakaat baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Yusalli arba'an fala tas'al fala tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Beliau salat dulu 4 rakaat, jangan kalian tanya bagusnya dan panjangnya, lalu empat rakaat lagi, lalu tiga rakaat. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ah, itu pertanyaan Pak Zainuddin 11 eh, tapi kok di lingkungan 23. Lalu akhirnya beliau sholat sendirian di rumah. Hadis ini, hadis yang barusan itu tidak diragukan lagi sebagai hadis yang sahih diterima dari Aisyah dan Aisyah orang yang terdekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ada akan tetapinya. Aisyah hanya salah satu istri Nabi di antara sembilan istri Nabi yang lainnya. Karena istri Nabi itu totalnya 13, tetapi yang bersamaan adalah sembilan orang. Kalau satu istri Nabi digilir satu malam se seorang, berarti Aisyah itu kebagian setiap sembilan hari sekali. Delapan hari yang lainnya Nabi di istrinya yang lain. Nah, di istrinya yang lain ada persaksian dari istrinya yang lain bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat eh, malam 13 rakaat, ada pernah sholat malam 17 rakaat dan seterusnya. Dan semua itu sahih. Dan ini menunjukkan apa yang dikatakan Aisyah bahwa Nabi tidak pernah melebihi 11 rokat itu hanya sepengetahuan Aisyah. Tapi yang dilakukan oleh Nabi di istri yang lain Aisyah nggak tahu, nggak lihat. Nah oleh karena itulah maka adanya riwayat yang menyatakan Nabi pernah 17 rokat, Nabi pernah 13 rokat menunjukkan bahwa 11 rokat itu bukanlah jumlah rokat yang maksimal. Artinya kalau di, di atas 11 rakaat tidak boleh, tidak begitu. Oleh karena itu Syekhul Islam dan para ulama yang lainnya menyatakan bahwa salat malam itu tidak dibatasi oleh jumlah rakaat, tapi dibatasi oleh waktu. Kalau waktunya sudah habis, seperti datang fajar, adzan subuh, habis waktu untuk sholat malam. Adapun jumlah rokaatnya maka tidak ada batasan di dalam hadis. Oleh karena itu Imam Malik seorang imam yang ngajar di Madinah dan mewarisi kebiasaan orang-orang Madinah secara turun mentur, turun temurun sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa rakaat Imam Malik? Imam Malik 41 rakaat. Jadi 36 uh, eh, salat tarawehnya 5 rakaatnya salat witirnya. Imam uh, Asy-Syafi'i rahimahullah 20 tiga rokat, Imam Ahmad 21 rokat. Itu berbeda-beda kenapa? Dan mereka tidak saling menyalahkan satu sama lain karena memang mereka berprinsip bahwa jumlah salat malam itu tidak dibatasi oleh jumlah rokaat berapa rokaat, tetapi dibatasi oleh waktu. Oleh karena itu, siapa orang yang ingin ya melakukan salat malam dengan jumlah rokaat yang pendek seperti 11 rokaat maka baca, eh, baca, panjangkan bacaan-bacaannya. Dan siapa orang yang ingin memendekkan bacaannya, hendaklah memperbanyak jumlah rokaatnya. Sehingga lamanya sama. Berdasarkan hal itulah, maka kita lihat Sholat tarawih yang dilakukan di Masjid Haram dan Masjid Nabawi Di Mekah dan di Madinah Itu juga 23 rokaat di Madinah 23 rakaat, di di di uh, Makkah juga 23 rakaat gitu ya. Kenapa? Karena memang mereka berprinsip bahwa jumlah rakaat itu tidak dibatasi di dalam hadis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah 17 rakaat, pernah 11 rakaat, pernah 13 rakaat. Makanya mereka menyimpulkan oh jumlah rakaat itu kalau begitu tidak dibatasi, yang dibatasi adalah waktunya. Itu pertama. Nah, lalu mana yang eh, apa namanya yang kita pilih? Yang kita pilih adalah yang sesuai dengan kemampuan kita, ya, dan sesuai dengan kemaslahatan bagi umat selama semuanya itu dibolehkan. Kalau umpamanya di masjid kita diadakan 23 dengan surat yang panjang, berakibat orang-orang nggak mau hadir ke masjid ah panjang ting, didinya mah lama ting. Maka persingkatlah menjadi menjadi 11 rakaat. Gitu ya. Tapi agak panjangkan sedikit e, bacaannya. Jangan sampai kita memilih yang paling minim, ya paling minim jumlah rokaatnya, yang paling minim juga bacaannya kulhu terus umpamanya. Akhirnya 5 menit beres tuh 11 rokaat. Jangan sampai seperti itu. Nah, oleh karena itu yang harus kita lakukan pertama mana yang kita mampu kita lakukan itu. Yang keduanya, lakukan itu secara berjamaah di masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang uh, sahih Uh, diriwayat oleh Imam Ibnu Majah uh, rahimahullahu taala dalam kitab sunannya uh, juga Imam Abu Daud dalam kitab Sunan Abu Daud menyatakan bahwa man qama ramadhan ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laili kullih atau kama kala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang melakukan Qiyamu Ramadan bersama imam di masjid sampai selesai, maka akan dicatatkan bagi orang itu seolah-olah orang itu sholat semalam suntuk, semalam penuh. Sholatnya cuma setengah jam tapi pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk. Nah, ini faedah sholat berjamaah tarawih di masjid. Oleh karena itulah, maka kalau umpam Pak Zainuddin tadi karena berprinsip 11 rakaat gitu ya, berdasarkan hadis Aisyah, lalu sholat di rumah sendirian, sah tidak sah, boleh tidak boleh, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Terus di mana kekurangannya? Kekurangannya pahalanya cuma selama sholat, tidak semalam suntuk, karena dilakukan sendirian di rumah. Tapi kalau mau dilakukan secara berjamaah bersama imam di masjid, maka pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk. Mana kita pilih? Mending eh, di masjid apa di rumah? Mending di masjid. Pertama nilai jamaahnya, yang kedua silaturahminya, yang ketiga ada unsur masyakoh. Masyakoh itu kesulitan atau penderitaan. Kita harus keluar dari rumah gitu ya. Kita harus berdesak-desakan gitu ya. Kita juga harus bersabar melihat umpah anak-anak apa namanya oh, harurui gitu ya. Nah, kalau ada kesalahan di, uh, yang dilakukan oleh imam itu tanggung jawab imam kita tetap dapat pahala dari ketaatan kita kepada imam selama sholat. Jadi demikian jawaban untuk Pak Zainuddin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran jazakallah Ustaz atas jawabannya. Uh, selanjutnya kita angkat kembali pertanyaan lewat SMS dari Abu Ibai di Cimahi. Uh, Ana baca sebuah artikel, di situ diterangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiskusi dengan iblis bahwa iblis disuruh menemui Rasul dan harus jujur menjawab apa yang ditanyakan oleh Rasulullah. Jika dusta, maka iblis akan menjadi debu dan diceritakan pula bahwa wujud iblis itu seperti kakek-kakek dengan mata cacat sebelah. Gigi tarinya mirip taring babi, babi, mulutnya mirip mulut sapi. Apa cerita ini sahih? Mohon penjelasannya. Barakallah. Yeah. Saya belum pernah menemukan hadis sahih yang seperti itu. Tapi mohon dibantu kepada penanya siapa Abu Ibai. Ya. Artikel itu di mana? Dan siapa periwayat hadis itu? Syukur kalau umpah ada dalam kitab apa. Tapi minimal kita bisa tahu siapa periwayatnya nanti kita bisa cari kita periksa apa ada apa tidak kalau ada apa sohi apa tidak nanti insya Allah kita bisa telusuri asal ada minimal periwayatnya siapa atau kalau nggak ada periwayatnya siapa sahabat yang meriwayatkan ini kalau ada sahabatnya atau perawinya satu aja, insya Allah nanti kita bisa telusuri kesohian atau tidaknya. Tapi eh, selama itu tidak ada, susah bagi kita untuk eh, meneliti benar tidaknya hadis tersebut karena kurang valid dan kurang lengkapnya data yang di apa namanya diperoleh untuk menelaah hadis itu. Jadi tolong eh, Abu Ibai di mana itu ditemukan ya riwayat siapa atau sahabat yang riwayatnya siapa, insya Allah nanti kita bisa telusuri. Wallahu a'lam bishowab. Mbak. Ya, syukron Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali pertanyaan lewat telepon dari Pak Solihin kayaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Solihin ya? Iya. Iya, mana Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ini uh, pertanyaannya mungkin tidak sesuai dengan materi pada hari ini. Eh, saya ingin menanyakan masalah hadis di Bulugul Marom bahwa ini dari Aisyah tentang kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan orang ramai atau sholat berjamaah di dalam keadaan sakit. Eh, Aisyah berkata, lalu Rasulullah datang hingga duduk di sebelah kiri Abu Bakar yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan berjamaah sebagai imam. Nah, di dalam keadaan duduk, sedang Abu Bakar berdiri mengikuti eh, dengan orang eh, dengan sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang berjamaah mengikuti dengan salat Abu Bakar hadis riwayat apa Mustafa itu. Pertanyaan saya di sini di eh, hadis dijelaskan bahwa Nabi sebagai imam eh, duduk, kemudian Abu Bakar berdiri, kemudian eh, jamaah atau makmumnya kan berarti berdiri mengikuti Abu Bakar. Pertanyaan saya, eh, ini bacaannya bacaan apa namanya yang dijelaskan itu yang ber, yang membaca itu Abu Bakar atau Rasulullah. Nah, kalau saya melihat hadis yang lain, eh, makmum itu harus mengikuti imam. Artinya kalau imam duduk, berarti eh, jam apa makmum harus duduk juga. Nah, ini mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu khair. Iya, wa iya. Dari Pak Solihin di Cimahi. Iya, uh, para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kitab Bulughul Maram Susunan Al-Imam Ibnu Hajar al rahimahullah itu insya Allah akan disiarkan secara langsung setiap hari Sabtu sore ya. Dan sekarang sudah sampai pada bab sholat tatawu atau sholat sunat sebentar lagi masuk ke dalam bab sholat berjamaah dan hadis itu ada ya. Insya Allah nanti akan disiarkan. Cuma begini jawaban untuk jawaban ringkas untuk Pak Solihin. Pertama sholat yang dilakukan oleh Nabi dan Abu Bakar itu uh, imma sholat duhur atau imma sholat asar sehingga bacaannya itu tidak dikeraskan. Dan itu termasuk sholat sirriyah. Oleh karena itulah maka si makmum tidak harus bingung uh, bacaan siapa yang dikeraskan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Itu yang pertama. Yang kedua, betul bahwa berdasarkan hadis innama ju'inal imamul liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Oleh karena itu kalau imam duduk maka si makmum juga harus duduk. Oleh karena itulah, tapi kenapa Abu Bakar dan yang lain-lainnya berdiri sementara Nabi SAW duduk? Karena mereka belum tahu. Dan setelah beres sholat kata Nabi SAW Alaihi Wasallam, Innama jual imamul yutamabi, ya, Fa'idha qa'adal imam fakundu. Imam itu di, di, dijadikan untuk diikuti, maka apabila imam sholatnya sambil duduk, maka duduklah kalian di, diberitahu oleh Rasul SAW setelah selesai sholat tersebut. Tapi apakah sholat uh, Abu Bakar dan para sahabat karena tidak mengikuti duduknya Nabi sah sah karena belum tahu saat itu. Oleh karena itulah maka tidak harus diulang. Oleh karena itu memang betul kalau imam sakit lalu imam sholatnya sambil duduk walaupun makmum mampu berdiri, sholatlah mereka sambil duduk seperti duduknya imam. Ya. Demikian untuk Pak Solin, insyaallah rincian dari uh, hadis tersebut akan kita siarkan nanti pada waktu membahas bab tersebut. Wallahu a'lam bishowab. Ya, syukron atas jawabannya Ustaz. Ya. Ada penanya kembali lewat telepon. Ya, silakan. Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi uh, Pak Ustadz, abdi pada naruskan iya, perkawis. Di teh, Ibu? Ah, uh, uh, Ibu Rina di kopo. Iya. Uh, upami berjamaah di masjid, uh, kita perempuan hanya sendiri di belakang, kenging henteu gitu. Uh, atanapi kedah ayah rencang dari istri. Uh, kahiji eta kedua anu disebat lalim teh Pak Ustad. Ya. Lalim. Mohon. Lalim. Hmm. Tas, Bu. Bung Sakitu, atur nuhun. Iya, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Rina di Kopo bertanya dua hal. Pertama, boleh nggak wanita sendirian sholat di belakang ketika berjamaah karena nggak ada orang lain? Yang kedua lalimnya tadi. <clears throat> Iya. Untuk berjamaah laki atau wanita kalau saf yang terdepan sudah penuh semua Lalu kita datang sendirian. Maka kita berdirilah sendiri di belakang. Kita tidak boleh pertama menunggu orang lain uh, yang akan datang menemani kita. Kedua, tidak boleh menarik orang yang ada di soft depan terus ditarik ke belakang agar menemani kita. Tapi salatlah sendirian dan salat kita sah insya Allah karena apa? Karena ketidakmampuan kita untuk masuk ke soft depan karena udah penuh. Adapun hadis Nabi SAW yang menyatakan la salata liman eh, apa namanya wara as-saf atau SAW tidak sah salat orang yang ber berdiri sendirian di belakang soft itu apabila di dalam soft masih ada tempat yang kosong, di depan masih ada tempat yang kosong. Lalu kita membuat soft sendiri di belakang, menyendiri aja, nggak gabung kepada soft yang ada padahal memungkinkan bagi kita. Nah, itu baru tidak sah. Itu tidak boleh. Tapi kalau soft yang pertama sudah sudah penuh, kemudian kita datang sendiri belakangan dan tidak ada teman yang lain, gitu ya, maka boleh kita sholat sendirian dan tidak terkena dengan hadis tadi karena ketidakmampuan kita. Adapun menarik itu menimbulkan madarat. Madaratnya apa? Pertama, ya pertama, madarat yang pertama merusak saf yang di depan. Yang saf yang di depan umpama yang tadi sudah rapat penuh ditarik jadi renggang itu pertama. Agak mending kalau orang-orang yang di sana ngerti lalu bergeser merapatkan kembali. Tapi tidak semua orang ngerti. Sehingga ada nanti saf yang renggang. Kedua, mengganggu konsentrasi orang ketika sholat. Lagi khusus-khususnya di bedok kurang gitu tadi itu mengganggu kehusuan ya kehusuan orang yang di bedol tadi ya juga kiri kanannya yang kiri kanannya mikir itu orang di bedol gitu ya, akhirnya mikir siapa yang ngebedolnya gitu akhirnya terganggu konsentrasinya ketiga memindahkan orang dari soft terbaik ke soft yang lebih jelek soft terbaik kan di depan di depan di belakang imam itu soft yang terbaik posisi terbaik bagi makmum oleh kita bedol ditarik ke belakang dan di belakang adalah posisi yang lebih buruk daripada yang di depan. Itu beberapa mudarat yang timbul. Oleh karena itulah maka tidak boleh kita ngebrol orang lain untuk e, pindah ke belakang. Nah, itu untuk laki-laki ya, untuk laki-laki. Adapun untuk wanita e, eh, sama untuk wanita juga seperti itu. Kalau umpamanya kita mau berjamaah dengan laki-laki, kemudian kita hanya sendirian wanita, nggak apa-apa, sholatlah sendirian di belakang sholat, dan itu ini sholat termasuk sholat berjamaah. Tidak terkena dengan hadis tidak ada sholat bagi orang yang berdiri sendirian di belakang sholat. Hadis itu berlaku bagi orang yang di dalam eh, di, di sholat yang pertama masih ada yang kosong tapi tidak ditempati lalu dia membuat soft sendiri pada di depan masih ada itu yang seperti itu yang yang terkena dengan hadis tidak ada sholat bagi orang yang ada di belakang soft jadi ibu silakan sholat sendirian di belakang kedua apa makna Ya, lalim mungkin bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Arab. Mungkin lalim ini maknanya sama dengan dolim atau galak atau jahat atau di, diktator. Uh, kamu jangan berbuat lalim dong kepada saya gitu. Artinya lalim mungkin mak maknanya dolim ya. Yang jelas nggak ada dalam bahasa Arab lalim, tapi mungkin dolim iya. Nah mungkin lalim ini dari dolim itu. Dolim itu lawan dari adil yaitu berbuat aniaya kepada orang lain dengan perbuatan yang tidak semestinya, yang bukan bukan pada tempatnya, memfitnahnya, memarahinya tanpa alasan, menggibahinya gitu, ya. mencuri barangnya, menghina kehormatannya, itu termasuk yang dolim karena ketidakadilan bersikap dengan sikap yang bukan bukan semestinya kepada pihak lain. Mungkin itu makna dari lalim. Lalim itu zalim, gitu ya. Demikian Ibu Rina di Jalan Kopo, wallahu a'lam bissawab. Ya, jazakallah Ustaz atas jawabannya. Ini ada penjelasan ah, dari Abu Ibai atas pertanyaan yang tadi. Uh, kisah yang tadi anak tanya yang anak tanyakan riwayatnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dapat dilihat di www.suaramedia.com Barakallahu fik katanya. Ah, suara media www.suaramedia.com. Tapi nanti kita akan uh, cari ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu apa benar kisah itu ada atau tidak. Sebab kalau media-media umum gitu ya itu kurang memperhatikan uh, kaidah penulisan hadis, kurang <clears throat> mempedulikan musohimu tidak. Yang penting bahasa Arab gitu ya. Ternyata itu bukan hadis umpamanya. Nah itulah ke apa kekurang hati-hatian para penulis tentang ajaran Islam ini sehingga menebarkan syubhat di tengah umat. Nanti kita akan cari Allah alam bisawab. Ke pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Abu Raudhoh di Cibabat. Apa, apa hukumnya kita mengidolakan salah satu ustad? Apa tidak termasuk taklid? Hukum mengidolakan, ingat, idola itu berasal dari bahasa Yunani, idol, itu maknanya berhala. Mengidolakan artinya memperhatikan atau mempertuhankan dia. Ya. Tapi kemudian e, menjadi bahasa Inggris idol gitu ya dan kemudian menjadi bahasa Indonesia idola. Jadi mana asal idola Nah, menuhankan dia. Itu asalnya. Eh, kemudian mungkin ada pergeseran makna dari makna mempertuhankan menjadi makna eh, mentokohkan atau memfigurkan bolehnya mengidolakan seorang ustadz tertentu. Tergantung sejauh mana mengidolakannya. Kalau yang dimaksud dengan mengidolakannya itu adalah gitu ya, mengikuti kebenaran yang disuarakan oleh ustadz itu ya memang harus begitu. Tapi kalau mak yang dimaksud sedang mengidolakan tuh mau benar mau salah dituturkanlah ke saya mah itu nggak boleh itu namanya fanatisme buta itu kultus individu tidak boleh. Dan apa bahayanya? Bahayanya kalau orang sudah mengidolakan seorang ustadz tertentu atau figur tertentu atau tokoh tertentu gitu ya. Di saat orang yang diidolakannya itu terjerumus ke dalam kekeliruan, dia nggak mau menerima. Nggak itu nggak salah, dibela mati-matian, diikuti. Ini bahayanya. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengidolakan seseorang karena pribadi orang itu, tapi karena kebenaran yang dia suarakan. Selama dia benar, saya akan ikuti. Di saat dia menyimpang, nggak boleh diikuti, diingatkan gitu. Kalau diingatkan sudah dilakukan, tapi dia ngeyak dalam kesalahannya, tinggalkan. Nah, ini bahayanya orang yang mengidolakan tanpa dibatasi dengan kebenaran yang disuarakannya, Seperti umpama beberapa masa yang lalu e, apa nama ditokohkannya seorang ustadz umpamanya. Ternyata mau benar musalah diikuti dan ternyata terkemudian hari terbukti itu salah, ya udah kecewa berat akhirnya futur lagi dia. Akhirnya dia kembali kepada masa lalu sebelum dia mengaji, bahkan lebih parah lagi. Umpah si ustaz tersebut, umpah yang diodolakan dan memusuhi ustaz lain yang tidak sejalan dengan dia ikut memusuhi ustaz lain. Ternyata ustaz yang diidolakannya itu terbukti di kemudian hari benar-benar kesalah keliru, memusuhi ustaz lainnya tetap tapi si usat yang diidolakannya ditinggalkan. Tapi permusuhan kepada usat lain yang tadinya taklid kepada usat yang diidolakan tetap gitu semua informasi dari eh, ustaz idolanya tadi tentang ustaz-ustaz lain yang keliru tetap aja dipercaya, tetap aja dipegang. Nah itu bahaya, itu bahaya. Oleh karena itu, jangan mengidolakan seorang karena pribadinya, tapi karena kebenaran yang dibawakannya. Selama kebenaran yang dibawakannya ikuti. Tapi begitu dia terjerumus dalam kesalahan, keluar dari kebenaran, jangan diikuti. Siapa dia. Jadi jangan sampai ada ikon dalam dakwah ini. Oh, dakwah ini ikonnya si Anu. Pokoknya kalau dari si Anu ikuti. Kalau enggak bukan. Enggak boleh seperti itu. Jadi sekali lagi yang boleh diidolakan baik pribadinya maupun ajarannya hanyalah Nabi Muhammad SAW karena pribadinya juga pasti selaras dengan ajarannya. Selain itu tidak boleh. Imam Malik uh, eh, rahimahullah taala menyatakan kullu qaulin yukhad wa yurad illa sahib hadhil maqbarah. Semua ucapan boleh diterima, boleh ditolak. Ucapan siapapun kecuali ucapan pemilik kuburan ini yang sambil menunjuk ke kuburan Nabi SAW karena waktu itu Imam Malik ngajar di Masjid Nabawi di Madinah dan di pinggir Masjid Nabawi itu ada kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Imam Malik ketika berbicara seperti itu sambil menunjuk ke arah kuburan Nabi SAW yang ada di pinggirnya. Kullu qaulin yukhad wa yurad illa sahibah hadhil maqbarah. Semua ucapan boleh diambil, boleh ditolak kecuali pemilik kuburan ini ucapannya wajib semuanya diambil yaitu ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian wallahu alam bisawab. Ya, syukran jazakallah Ustaz atas jawabannya. Ke penanya selanjutnya tidak ada nama ini kayaknya dari 02292540 sekian sekian sekian. Assalamualaikum Ustaz. Saya pernah baca tulisan di internet bahwa jazakallahu khairan kasiron itu tidak ada sunnahnya dijawab dengan wa iyak. Apa benar tulisan tersebut? sebenarnya wa'iyak itu tidak diambil dari hadis tapi dari urf urf orang Arab termasuk para masyaih tapi ini tidak baku ya tidak harus wa'iyak, boleh juga anta kadalik, boleh juga umpamanya uh, uh, dibalas dengan ucapan sa yang sama umpamanya jazakallahu khaira kita balas wa jazakallahu khaira atau wa anta atau wa anta kadalik umpamanya wa anta atau wa iya banyak. Pokoknya dengan uh, isi kalimat yang nadanya seperti itu. Jazakallahu khairan kathira Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang banyak nah, Kita jawab Mudah-mudahan kepada engkau juga begitu Atau mudah-mudahan engkau juga demikian Atau mudah eh, atau mudah-mudahan Allah juga memberikan kebaikan yang sama kepadamu Yang senada dengan itu Jadi itu diambil dari uraf Bukan dari hadis Nabi SAW Karena tidak ada uh, riwayat riwayat dari Nabi alaihi salatu wasalam. Uh, ah, boleh enggak? Boleh. Karena apa? Karena sesuatu uh, membalas kebaikan orang tidak ditetapkan caranya berdasarkan syariat, maka kembali ke uruf. Seperti kata Nabi SAW, siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tamu. Timbul pertanyaan, bagaimana cara memuliakan tamu? Nggak ada dalam hadis. Lalu gimana? Kembali ke uruf, kembali ke kebiasaan di tempat kita masing-masing dan cara memuliakan tamu di setiap orang di setiap tempat berbeda-beda loh. Nah, sesuaikan dengan kebiasaan di kita. Kalau empat cara memuliakan tamu dengan disuguhi gitu ya, maka suguhi. Kalau memuliakan tamu umpama dengan cara di apa namanya digeberan gitu kuhihit gitu ya, e, apa karena capek karena panas geberan kuhihit gitu ya. Kalau di, di di daerah itu urafnya seperti itu, kebiasaannya seperti itu. Nah kembalikan ke uraf ya. Termasuk ketika orang lain umpamanya terima kasih ya, itu jawaban setiap orang berbeda-beda. Kalau orang Sunda, sawang Sunda atau napi sami-sami. Kalau orang Indonesia, terima kasih kembali. Kalau orang Arab, afwan gitu, syukron gitu ya, afwan, berlafan itu artinya maaf gitu ya. Kalau orang Inggris, uh, you welcome, uh, thank you, you welcome. Kalau orang Belanda, uh, danke, uh, bitte gitu ya. Atau Oh, kalau arigato ah, saya nggak tahu apa jawabannya itu uruf masing-masing uruf silakan nah ketika uh, umpamanya di, di, diberikan ucapan jazakallahu khairan kathir nggak ada nas hadis tapi uruf orang Arab menyatakan wa iya atau wa anta kadalik atau wa kadalika anta itu boleh dibolehkan saja tidak terlarang walaupun itu tidak diambil dari nas tapi kembali kepada uruf wallahu a'lam bishowab. iya syukran atas jawabannya kita angkat kembali pertanyaan dari Umur Rumaisa di Jalan Pasantren. Berdosakah kita jika membenci ilmu alat dikarenakan susahnya untuk dimengerti, misal ilmu nahu? Eh, umur Maisa. Nah, <laughs> jadi eh, apa namanya buruk rupa kacah dibelah gitunya. Jadi membenci cermin hanya karena kitanya buruk gitunya. Oh, ya mah kaca anu salah. Ya dibebaskan. Nah, itu nggak boleh seperti itu ya. Jadi kalau ilmu nahu susah, akhirnya kita membenci ilmu yang paling saya benci adalah ilmu nahu. Nggak boleh seperti itu. Yang harus dibenci adalah apa? Mungkin eh, kemalasan kita, kekurang sungguh-sungguhan kita di dalam mempelajari ilmu nahu sehingga nggak nggak bisa memahami ya dan kekurang uletan kita ya sekali susah dua kali susah tiga kali sepuluh kali susah mungkin nanti ke dua puluh kalinya baru kita mudah dimudahkan oleh Allah azza wajalla ingat Bahasa Arab itu nahu itu hidayah dari Allah loh. Tanpa hidayah nggak akan kita bisa pahami. Oleh karena itu Allah akan memberikan hidayah ini kepada orang yang layak sesuai dengan perjuangan yang sudah dia lakukan. Kalau perjuangannya baru sekali dua kali sudah loyo, sudah putus asa, Allah akan berikan hidayah kepada orang seperti itu. Jadi gigihlah terus terus terus terus tunjukkan minat kita yang besar kepada bahasa Arab dalam rangka untuk memahami syariat Islam secara benar karena tanpa ah, bahasa Arab nggak bisa syariat Islam itu kita fahami secara benar karena Quran Sunnah yang menjadi sumber dari syariatlah berbahasa Arab. Kalau tidak menguasai bahasa Arab nggak mungkin kita bisa faham Quran Sunnah gitu ya. Ah, oleh karena itulah maka kita belajar belajar insya Allah dengan serius dengan sungguh-sungguh maka nanti bisa. Ingat seluruh orang yang faham memahami bahasa bahasa Arab seperti para ustadz, para dai, itu juga mengalami seperti apa yang dialami oleh orang pada umumnya. Sekali nggak bisa, dua kali nggak ngerti, tiga kali masih blank, terus gitu ya, sampai ber, berkali-kali, berbulan-bulan, barulah ingat. Ada seorang ustadz, seorang ustadz ketika dia belum apa namanya eh, mempelajari nahu, mempelajari nahu. Mungkin Allah memudahkan nahu itu begitu mudah difahami sehingga dia faham bisa bisa apa namanya membaca kitab gunul dan mengartikannya kemudian dia juga bisa menterjemahkan dia juga bisa berbicara tapi hanya dengan orang-orang Indonesia tapi berbahasa Arab. Suatu saat dia sekolah ke sekolah Arab gurunya berbahasa Arab karena orang Arab itu walaupun dia sudah menguasai nahu sorof gitu ya tapi kalau istima istima itu listening e, mendengar orang Arab langsung ngomong nggak pernah nggak terlatih jadi nggak ketangkap di apa di tengah-tengah gitu nggak nggak nggak nggak kefaham jangankan faham ketangkap juga di si guru ngomong apa nggak bisa sehari, dua hari, tiga hari, sebulan, blank, dua bulan, blank, sudah putus asa. Ah mau keluar aja gitu ya. Tapi kalau mau keluar ngapain gitu Akhirnya terus ketiga bulan Masih blank juga Nah baru bulan keempat Oh ketangkap, oh ketangkap Oh ini kan sering diusapkan nih Ketangkap, ketangkap, ketangkap Ada yang gak ngerti artinya Dibuka di kamus, diulang lagi Begitu, begitu Akhirnya bulan keempat sudah ketangkap Kelima ketangkap, keenam Baru dia umpamanya bisa memahami Sekitar 80% dari usapan Ustad Tiga bulan pertama 0% Bulan keempatnya barulah 10, 20 persen, 30 persen. Bulan kelimanya tambah lagi bulan. Akhirnya baru setelah hampir satu tahun bisa memahaminya 100 persen. Nah itu harus ya. Jadi semuanya orang mengalami itu. Jadi jangan membenci ilmu hanya karena sulit difahami, tapi bencilah diri kita karena kekurang uletan kita, kurang sabarnya kita, putus asanya kita, itu yang harus kita benci untuk kemudian kita ubah menjadi sesuatu yang positif ya. Wallahu alam bisawab. Ah, syukron jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Eh, kembali ke pertanyaan selanjutnya dari Roni di Bandung. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Siapa saja ulama-ulama salafi dan kitab-kitabnya yang wajib dibaca? Uh, iya, ulama-ulama salafi adalah ulama-ulama yang mengikuti generasi sahabat as-salaf yang disebut dengan as-salafus Seluruh imam madhab yang empatlah ulama-ulama salafin, Seperti umpama Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam ash syafii Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Sufyan al-Thawri, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, imam-imam ahlu hadis semuanya akidahnya, manhajnya sama, gitu ya. Ah, itu ulama-ulama salafiyin yang ke, uh, semakin ke sini umpamanya Syekhul Islam, Imam Ibnu Qayyim, Imam Az-Zahabi, Imam An-Nawawi, Imam uh, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam-imam Ahlul Hadis uh, eh, yang ke itu semuanya ulama-ulama salafiyin. Untuk zaman-zaman yang sezaman dengan kita sekarang tapi beberapa waktu yang lalu sudah meninggal seperti Imam eh, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Imam Al Albani, Imam Syekh Al Utsaimin eh, dan Syekh Al Asy dan seterusnya itu semuanya adalah imam-imam Ahlus Sunnah, imam-imam Salafin yang akidah dan manhajnya mengikuti akidah dan manhaj as-salafus saleh ridwanullahi alaihim ajmain. Wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Eh, selanjutnya di pertanyaan dari Bapak Ajat di Cijerah. Assalamualaikum. Bolehkah mengajarkan Asmaul Husna kepada anak-anak dengan menyanyikan dan memakai musik dengan alasan biar cepat diserap anak? Ya, kembali kepada kaidah tadi al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara kalau tujuannya bagus, tidak otomatis cara apapun bagus, enggak. Kita mau bangun masjid, caranya enggak e, ngumpulin uangnya dengan cara merampok, dengan cara mencuri, itu enggak boleh. Maka tujuan yang bagus harus dilakukan dengan cara yang bagus untuk meraihnya. Nah, kita ingin mengajarkan Asmaul Husna kepada anak-anak. Caranya juga harus dengan cara yang benar, tidak boleh dengan mengadopsi cara orang-orang yang berasal dari agama lain seperti lagu dan musik. Lagu dan musik adalah e, cara peribadatan yang dilakukan oleh agama lain. Contoh umpamanya kalau kebaktian di gereja hari Minggu itu itu ibadah yang mereka lakukan selain mendengarkan khutbah juga nyanyi-nyanyi dengan musik, ya dengan musik seperti itu. Dan itu adalah ritual mereka, itu agama mereka. Kalau kita ya uh, beribadah dengan cara yang seperti mereka lakukan dengan pakai nyanyi-nyanyi dan musik itu tersyabuh dan mengajarkan asmal husna termasuk salah satu bentuk ibadah. Makanya dari yang seperti itu. Nanti dikhawatirkan si anak akan lebih menyukai musik dan lagunya daripada isinya. Isinya nggak ngerti, nggak paham. Tapi dia suka dengan nadanya, dengan lagunya, dengan musiknya. Nanti si anak semakin besar menyukai lagu dan musiknya, bukan isinya. Kita khawatir seperti itu. Dan kalau sudah begitu kena nanti dikaitkan dengan ayat wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudil an sabilillah. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis. Lahwal hadis itu ucapan yang sia-sia untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Yang dimaksud lahwal hadis kata Abdullah bin Mas'ud adalah musik dan nyanyian. Berdasarkan hal itulah maka musik dan nyanyian itu adalah sesuatu yang sudah dilarang oleh Allah dan dianggap liyudil ansabilah menyesatkan manusia dari jalan Allah. Maka jangan dipakai. Nah, Islam itu tidak memiliki metodologi khusus baik untuk mengajar, untuk beribadah sehingga harus mengadopsi dari ajaran agama lain. Enggak, enggak begitu. Oleh karena itu, ajarkan Asmaul Husna dengan cara yang tidak mengadopsi cara agama lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukron Ustaz atas jawabannya. Uh, selanjutnya pada ada pertanyaan dari Bapak Komar di Cangkora. Mau nanya Ustadz di masjid di sini, maksudnya mungkin di masjid di tempatnya Bapak Komar di Cangkora. Kalau setiap Jumat suka diadakan sholat goib sebelum khotib naik mimbar. Apakah itu ada dalilnya dan itu bukan satu kali dua kali tapi sering. Jazakallah. Sholat gaib adalah sholat yang Sholat untuk mayit tapi si mayitnya tidak ada di hadapannya. Dan itu pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mensolatkan Kaisar Najasyi. Kaisar Najasyi adalah penguasa negeri Naja, negeri Habsyi yang penganut uh, yang penduduknya penganut agama Nasoro. Tapi si rajanya ini Islam, masuk Islam. Ketika mati, Nabi SAW diberitahu oleh Allah, kemudian kata Nabi SAW, fiya akhukum soleh. Telah meninggal saudara kalian yang soleh, yaitu Najasi. Lalu Nabi SAW dan para sahabatnya melakukan sholat gaib, sholat di Madinah, tapi mayatnya ada di Najasyi sana, di Habsyah. Kenapa beliau melakukan itu? Karena diyakini di negerinya sana tidak ada yang menyolatkan. Karena orang-orang tidak tahu keislaman rajanya. Rakyatnya nggak tahu rajanya Islam. Dia menyembunyikan keislamannya karena mabuk yang ditimbulkan apabila tidak disembunyikan. Akhirnya meninggal dan cara meninggalnya di dipulasara kata orang Sunnah diurus dengan cara yang sesuai dengan agama Nasara. Tidak ada yang menyolatkan, tidak ada yang memandikan, tidak ada yang mengkafani. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan secara gaib. Nah, itu kan salat gaib yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ketika sahabat-sahabat lain meninggal di tempat lain, Nabi Shallallahu Wasallam tidak pernah melakukan salat gaib untuk para sahabat yang meninggal di tempat lain, karena di tempat tersebut sahabat yang meninggal itu sudah disolatkan oleh sahabat-sahabat yang ada di sana. Karena itu Nabi tidak menyolatkan. Oleh karena itu para ulama ketika membahas masalah salat gaib, mereka menyatakan salat gaib hanya disyariatkan bagi mayit yang tidak disolatkan di tempat dia meninggal. Kalau diyakini tempat itu atau diduga kuat di tempat meninggalnya orang itu tidak ada yang menyolatkan, boleh kita solatkan secara gaib dari sini. Adapun bagi mayit yang di tempat dia meninggal sudah disolatkan, maka tidak disyariatkan untuk melakukan solat gaib. Oleh karena itu kalau umpamanya seperti apa yang terjadi di Aceh waktu kejadian tsunami, banyak ribuan ratusan ribu orang meninggal gitu ya. Boleh kita sholatkan secara gaib di sini karena apa? Diakini di sana tidak ada yang menyolatkan. Walaupun banyak orang yang selamat, tapi yang selamat boro-boro ingat kepada menyolatkan mayat, gitu ya. Dianya sendiri masih sok, masih terguncang, masih kesulitan. Maka diyakini tidak ada yang menyolatkan. Boleh kita solatkan secara gaib dari sini. Karena di sana tidak ada yang menyolatkan. Di Mekah dan di Madinah setiap sholat bukan hampir lagi tapi dipastikan setiap sholat ada sholat mayit, sholat jenazah. Selesai beres sholat si imamnya itu mengumumkan ada sholat jenazah lalu para jamaah e, berdiri lalu melakukan sholat e, jenazah dan itu bukan sholat gaib jenazahnya ada di sana sudah disiapkan selalu ya setiap sholat ya ada sholat jenazah adapun kalau melakukan sholat gaib untuk mayit yang di sananya sudah disolatkan maka itu tidak disyariatkan maka kalau umpama ada seruan sholat gaib, mayatnya nggak ada di sana tapi di, di, di tempat matinya dia sudah disolatkan, kita nggak perlu ikut karena memang tidak disyariatkan. Oleh karena itu sekali lagi sholat gaib baru disyariatkan kalau si mayit belum ada yang menyolatkan di tempat kematiannya barulah kita boleh mensolatkan secara gaib di tempat kita wallahu alam bisawab barangkali sampai di sini saja akhi ya karena sudah jam 8 lewat para pendengar radio Roja sekalian insyaallah eh, nanti sore kita akan berjumpa kembali untuk pagi hari ini cukup sampai di sini subhanakallahum bihamdik asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.